Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا Dan mereka berkata, Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka, mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا Akan dikatakan kepada mereka, Janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka? لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa. Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman." يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram mahjuro. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Begitulah, bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Dan orang-orang kafir berkata, Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Kemudian kami berfirman kepada keduanya, Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom, yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab. siapa yang paling sesat jalannya? Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا Katakanlah, Aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang maha pengasih. Mereka menjawab, siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.